ayah daripada Sa'id bin Musayyab berdalil apa berdalil istabdala mengganti bi dhamir mutakallim dhamir al ghaib beliau gantikan domir mutakallimnya dengan dhamir domir gaib kenapa demikian? Diganti domir mutakalimnya dengan domir gaib istiqbahan lilafzil madhkur karena menganggap jelek lafad yang disebutkan itu ini lafad apa ala millati abdul Mutalib ini adalah jelek sehingga domirnya diganti dengan domir gaib huwa pakainya bukan domir mutakallim ya begitu tidak dikatakan anak alamilah millati Abdul Muthalib begitu. Kenapa? Karena itu jelek nanti bisa menisbatkan pada dirinya pembicara, ya. Oleh karena rawi tidak mau dia juga ketika meriwayatkan kejadian itu mengatakan bahwa atau Abu Talib mengatakan saya di atas ajaran Abdul Muthalib tidak mau tetapi dikatakan huwa artinya apa ya dia sendiri yang nanggung dia sendiri yang berada di atas ajarannya Abdul Muthalib adapun saya tidak gitu kan paham ya itu sebab kenapa beliau menggantikan domir mutakalimnya yang seharusnya anak kan gitu ya kalau pengen mengisahkan tentang Abu Mut apa Abu Talib maka dia harusnya mengatakan apa berkata Abu Talib saya di atas ajarannya Abdul Muthalib kan begitu ya tetapi apa ini beliau ganti nah ini juga menunjukkan apa bahwasanya bantahan bagi orang-orang yang menghalalkan ketika mereka melakukan tamsiliyat, melakukan sandiwara, menghalalkan perbuatan atau ucapan kufur ketika menghikayatkan tentang perannya. Ya. Sebagian pemain, pemeran dalam sinetron ya sandiwara, sandiwara dan sebagainya, drama, mereka akan mengatakan apa dengan ucapan yang kufur. Ya. Ada yang berperan sebagai kafir, ada yang berperan sebagai ini dan itu dengan kalimat-kalimat kufur yang dinisbatkan pada dirinya. Lihat sahabat, seorang sahabiun jilil al-Musayyab, ya, radhiyallahu anhu. Beliau ketika mengkisahkan tentang Abu Talib, beliau tidak mau mengatakan apa? Kala Abu Talib ana ala millati Abdul Muttalib. Tetapi mengatakan gua ala abdi ala ala millati Abdul Muttalib. Begitu ya. Tapi demikian. Ini yang harus kita ambil pelajaran. Kenapa istiqbahan lilafdil mazkur? Sebagai bentuk istiqbahan, menganggap itu buruk lafaz yang disebutkan. Mengatakan bahwasanya ala millati Abdul Muthalib ini adalah lafaz kufur dan buruk. Iya. Ini juga merupakan faedah apa? Tidak dibenarkannya kita bercanda di atas kemaksiatan. Tamam. Qala wa aka wa aba ayyakula. Kemudian ucapan rawi yang mengatakan wa aba ayyakula la ilaha illallah. Apa wa aba ayyakula dan dia enggan untuk mengucapkan. Itu apa mengucapkan la ilaha illallah. Hadza ta'kidun lima qablahu. Ini sebagai penguat dari kalimat sebelumnya. Ya. baik maka nalin nabi yang dimaksud dengan makanan nabi ay mayam bagi tidak sepantasnya tidak seharusnya, tidak sepatutnya bagi Nabi. Jadi makana maksudnya mayam bagi lin Nabi. Begitu ya. Wahwa khabarun bima'na nahi. Walaupun lafadznya khabar, tetapi dia memiliki pengertian larangan. Ya. Maka ini apa? Khabarian lafzan insya'ian maknan Begitu. Seringnya para nuhat menyebutkan ini khabarian lafzan, lafadznya khabar karena anak dengan fi'il madhi. Iya. Taib. Kemudian apa? Tetapi dia memiliki pengertian insya'iyat. Adalah ada larangan di situ. Iya. Taib. Ada yang dituntut. Maka nali Nabi tidak sepantasnya bagi Nabi. Artinya apa? Tidak boleh bagi Nabi. Begitu ya. Untuk memintakan ampun kepada kaum musyrikin. Sehingga maknanya kata Syekh Salafuzan Hafizullah Ta'ala Al-ma'na al-ijmali lil hadis Mana secara global terhadap hadis ini? Karena Abu Talibin yahmin Nabi SAW. Dahulu Abu Talib yahmin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu menjaga, ya, menjaga Nabi SAW min ada kaumihi dari gangguan kaumnya. Waman fa'ala min himayatihi malam yaf'alhu ghairuhu minan nas. Wa fa'ala dan Abu Talib juga melakukan min himayati dari bentuk penjagaannya apa? Malam yaf'alhu ghairu Apa yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain kepada Nabi. Ini menunjukkan apa? Sayangnya Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malam yaf'alhu ghairuhu minan nas apa yang tidak dilakukan oleh orang lain dari manusia. Fakana sallallahu harisan ala hidayati. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu begitu haris semangat ala hidayati untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Wa min dalika dan termasuk bentuk semangatnya beliau. Wa min dalikal hirs apa annahu adahu bahwasanya Nabi SAW mengulangnya lama marido apa adahu membesuknya afwan beliau membesuknya lama marido ketika pamannya ini sakit faja'ahu wa huwa fi maut maka beliau mendatangi pamannya dalam keadaan pamannya ini fi siyaqil maut maksudnya fi sakaratil maut ya ketika dalam menghadapi sakaratil maut wa arada alaihi islam bahkan menampakkan menunjukkan menawarkan kepada pamannya Islam kenapa apa tujuannya liyakuna khatimata hayatihi agar Islam itu menjadi khatimata hayatihi agar Islam itu menjadi penutup kehidupannya akhir dari jalan hidupnya liyasulalahu bidzalikal fauzu agar dengan itu beliau mendapatkan keberuntungan wasaadah kebahagiaan wa talaba minhu bahkan Nabi SAW meminta dari pamannya ayakula kalimat tauhid untuk mengucapkan apa kalimat tauhid ya yeah. Taib wa arada alaihi musyrikuna dan kaum musyrikin juga menampakkan kepada Abu Talib ayyabqa ala dini abaihi agar Abu Talib tetap berada di atas ajaran agama nenek moyangnya alladhi huwa syirk yang mana ajaran nenek moyangnya adalah kesyirikan li'ilmihim bima tadullu alaihi hadil kalimatu karena mereka tahu ilmihim karena pengetahuan mereka karena mengertinya mereka ya bima tadulu alih hadil kalimat, dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini kalimat tauhid artinya apa mereka menampakkan atau mempertahankan Abu Talib di atas ajaran nenek moyangnya karena tahu konsekuensi dari kalimat tauhid ya baik min nafyi syirki di mana konsekuensinya adalah nafyi syirk menghilangkan kesyirikan wa ikhlasil ibadati lillah dan mengikhlaskan ibadah karena Allah wahdahu semata wa adan nabi sallallahu talabat talaffuz dan nabi sallallahu mengulang meminta kepada pamannya at-talaffuz bisyahadah untuk melafadkan kalimat syahadah min amhi meminta dari pamannya yani talaba min amhi begitu ya طيب al المشركون al المعارضة dan kaum musyrikin juga mengulang penawarannya ya permintaan mereka penolakan mereka ini ya pertentangan mereka. Mu'aradah ini bisa bermakna penentangan, penolakan ya dan seterusnya. Wasaru sababan li Dan jadilah mereka sebagai sebab li anil haq sebagai penghalang dari kebenaran. Wa mautihi ala syirk. Mereka menjadi sebab matinya Abu Talib di atas kesyirikan. Ya. Baik. Nah, ini menunjukkan berarti apa? Teman dekat begitu mempengaruhi hatta sekalipun dalam masalah apa? akidah dalam masalah tauhid. Ya, nasallallahu alaihi Wa inna dzalika khalafa an-nabi sallallahu Khalafa, halafa ya, enggak ada titiknya. Matanya sudah ini sekali. Wa inna dzalika halafa nabi sallallahu Dan di saat itu maka Nabi sallallahu bersumpah halafah liyatlubanna lahu eh, la yatlubanna lahu minan minallahi al-maghfirah di mana Nabi SAW bersumpah layat lubanna Nabi akan meminta sungguh-sungguh akan meminta lahu untuk Abu Talib minallahil maghfirah dari Allah ampunan ya. malam yumna min dalika selama tidak dilarang dari yang demikian Fa al-man'a min Maka Allah turunkan larangan dari perbuatan tersebut. Ya. Artinya apa? Tidak dibenarkan Nabi dan kaum mukminin untuk apa? memintakan ampunan bagi kaum musyrikin. Ya. Sekalipun mereka adalah kerabat. Wabayanalahu dan Allah juga menjelaskan kepada Nabi SAW anal hidayah tabiyadillah bahwasanya hidayah itu di tangan Allah tabaraka wa taala yatafaddalu biha ala man yasha Allah akan memberikan karunia hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki ya li'annahu ya'lam karena Allah tahu man yasluhu laha siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah mimman la yasluh dari orang yang tidak pantas mendapatkan hidayah. Ya. Karena Allah Maha tahu bagaimana nanti kalau dia dapat hidayah, bagaimana nanti kalau dia masuk Islam. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Baik, demikian. Sehingga ini bihikmatin balighah dengan hikmah yang dalam. Munasabatul hadis lil bab kata Syekh Saleh Fauzan hafidallahu taala kesesuaian hadis ini terhadap bab innaka latahdi qala anna Rasulullah sallallahu la yamliku naf'an bahwasanya Nabi bahwasanya Rasulullah sallallahu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kemanfaatan liman huwa aqrabun nas ilaih kepada orang yang terdekat kepada beliau sekalipun manusia yang terdekat sekalipun mimma yadullu ala butlani ta'alluqi alihi sallallahu ini menunjukkan bahwasanya batilnya ta'alluq kepada Nabi SAW bergantung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lijal bin naf'i untuk mendapatkan kemanfaatan atau daf'i durri atau untuk mencegah kemadaratan wa ghairuhu min babi min babi aula dan yang selain dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentunya lebih pantas lagi. Kalau Nabi saja tidak dibenarkan kita bergantung padanya untuk bisa mengambil manfaat dan menolak madarat, apalagi yang lainnya. Yang kelasnya baru wali, ya. Nah, yang kelasnya dia jauh di bawah Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, mayustafadu minal hadis. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Awalan yang pertama jawazu ibadatil marid eh, iyadatil marid dua titiknya ya. Jawazu iyadatil marid al musyriki idza rujiya islamuhu. Jawazu iyadatil marid. Bolehnya membesuk orang yang sakit menengok orang yang sakit yang musyrik kapan idza rujiya islamuhu jika diharapkan keislamannya. Ya. Yeah. Bolehnya apa? Membesuk orang yang sakit. Baik. Kedua, madarratu ashabis su. Di sini menunjukkan bahayanya berkawan berteman dengan orang yang buruk ashabus su ya yang jelek perangainya wa qurana isyarri 'alal insan dan teman-teman yang jelek yang jahat 'alal insan bagi setiap orang al insan dengan alif lam lil istighraq ya bagaimana bisa kita tahu bisa diganti dengan kul ala kulil insan ya begitu bagi setiap orang siapapun juga dewasanya kecilnya laki-laki perempuannya, ya mukmin kafirnya semua. Qurana su wa ashabus su ini apa? Buruk. Nah. Yang ketiga, salisan anna ma'na la ilaha illallah tarku ibadatil asnam. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadatan kepada asnam, berhala-berhala. Wal awliya'i was salihin, kepada para wali dan orang-orang saleh. Wa ifradullahi bil ibadah dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa anal musyrikina ya'rifuna ma'naha. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin mengenal maknanya, mengetahui maknanya, tahu persis tentang maknanya. Ya. Demikian. Latihan yang keempat, anna man qala la ilallah bahwasanya orang yang mengucapkan la ilallah an ilmin wa yakin wa atiqadin yang berdasarkan dari pengetahuannya, keyakinannya dan akidahnya dakhala fil Islam. Dia masuk ke dalam Islam. Ya. Khamisan yang kelima annal a'mala bil khawatim. Bahwasanya al-amal, amalan-amalan itu bil khawatim bergantung pada penghujung-penghujungnya. Sadisan yang keenam tahrimul istighfar lil musyrikin. Haramnya meminta ampun bagi kaum musyrikin. Wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim dan haramnya melakukan loyalitas dan kecintaan kepada mereka. Nah, sabian yang ketujuh butlanut ta'alluqi 'ala nabi sallallahu batilnya bergantung kepada nabi sallallahu wa ghairihi dan yang selainnya li jalbin naf'i atau daf'i dur uh, daf'i darar untuk mengambil kemanfaatan ataupun mencegah madarat. Nah. faminan yang ke-8 Ar-raddu ala man za'ama Islam Abi Talib. Ini ada bantahan bagi orang yang menganggap Abu Talib itu muslim. Ya. Sebagian orang menganggap Abu Talib itu muslim bahkan juga ayahanda Nabi alaihi dan ibunya sebagai muslim. Sebagian, ya. Terutama dari tariqah sufiyah, ya. Mereka menganggap ayahanda Rasulullah SAW dan ibundanya ini adalah muslim. Nah, tasihan yang kesembilan madarratu taqlidil aba. Assalamualaikum madaratu taqlidil aba wal akabir madaratnya mengekor kepada al aba nenek moyang wal akabir dan para tokoh kenapa Bihaisu yuj'al kauluhum hujjatan di mana ucapan mereka akan dijadikan sebagai hujah orang yang taklid kepada apa al aba wal akabir mereka akan menjadikan ucapan para al-akabir maupun al-aba ini sebagai hujah. Yurja'u ilaiha yang dijadikan sebagai rujukan inda tanazu ketika terjadinya perselisihan. Ya. Nah, begitu, ya. Ini. Ini sumbernya adalah apa? Taklidul a'ma. Ya, al-taqlidul a'ma. Taklid buta. Ya. Menjadikan al-aba wal akabir sebagai marja, sebagai rujukan. Nah, demikian. Baik. Lanjut apa ini? Lanjut. Baik. Hamdan baru da, baru nyampe ke sini. Ya. Nah, kalau Nah. Qala taala. Iya. Bergantian ya. Masya Allah. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fi salihin. Bab apa-apa yang datang bahwa sebab kufurnya Bani Adam ya, dan meninggalkan agama mereka disebabkan apa dan sebab mereka meninggalkan agama mereka wal ghulu fis salihin karena bersikap hulu bersikap berlebihan fis salihin kepada orang-orang saleh taib qala wa qauli ta'ala azza wa jalla dan firman Allah azza wa jalla di dalam surah An-Nisa ayat 171 Allah menyatakan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ya ahlal kitab wahai ahlul kitab la taghlu fi dinikum jangan kalian bersikap hulu berlebihan fi dinikum di dalam agama kalian qala ma'ali syekh hafizallahu taala munasabatul bab li kitab tauhid kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid annal musannif rahimahullah bahwasanya musannif rahimahullah lama bayyana ba'dha ma yaf'aluhu ubadul qubur ketika beliau menjelaskan sebagian apa yang dilakukan oleh ubadul qubur ma'al amwat bersama orang-orang yang mati minasyirkil mudadil tauhid berupa kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Arada bihadal bab maka yang diinginkan oleh beliau di dalam bab ini ayubayyina sababa fi adalah untuk menjelaskan sebab hal tersebut. Liyuhdara wa yustanab agar dia waspada dan menjauhi ya wahwal ghulu fi salihin yaitu sikap ghulu sikap berlebihan kepada orang-orang saleh ya. maja'ai minal adillah yang dimaksud dengan maja apa yang datang yang datang di sini maksudnya adalah dalil-dalil sedangkan tarkim bil jarri di sini dibaca dengan dijarkan huruf kafnya ya tarkihim adfan 'ala mudhafi ilaihi kufur karena diataf kepada mudhafun ilaihi apa mudhafun ilaihnya yaitu kepada kufur anna sababa ya sababa sebagai isim dari anna gitu ya kufri Nah, sabab dia sebagai mudhaf, wa kufri mudhafun ilaih. Wa huwa mudhaf, dia juga mudhaf juga kufri ini, ya. Mudhaf juga. Walaupun mudhafun ilaih dia juga sebagai mudhaf. Mudhaf bagaimana Bagi bani. Baninya mudhafun ilaih. Ya. Dan bani juga mudhaf juga. Mudhaf bagi siapa? Bagi Adama. Ya. Adama ini mudhafun ilaih. Ya, begitu karena dia mamnu minas saraf maka dia majrurnya dengan fathah. Nah, gitu kan? Ya. Nah, setelah itu baru waw. Waw ataf di sini wa tarkihim dan mereka meninggalkan ya. Tapi sama berarti apa? Majrur juga kan gitu ya. Majrur kepada mudhof. Mudhof yang mana? Mudhof apa? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih yang mana? Kan banyak tadi mudhafun ilaihnya ya. Ada berapa tuh? Satu, dua, tiga. Nah, ada tiga ya. Berarti ambil yang paling depan mudhafun ilaihnya. Mana mudhafun ilaih paling depan? Sab, apa kufri ya. Karena dia mudhafun ilaih kepada sabab. Gitu ya. Baik. Al-hulu kemudian al-hulu huwa mujawazatul had. Hulu sendiri pengertiannya adalah mujawazatul had melampaui batas. Ya. Wal ifrat dan berlebihan fi ta'zimi di dalam mengagungkan bil qawli wal i'tiqadi dengan ucapan dan dengan keyakinan wa ta'addi ma amara Allah taala bi dan termasuk sikap hulu adalah ta'addi melampaui batas ma'amar Allah apa yang telah Allah perintahkan bihi dengannya baik fisalihin di dalam atau nah hulu dalam menyikapi orang-orang saleh maksudnya fisalihin salihin minal anbiya wal awliya baik dari kalangan para nabi maupun dari kalangan para wali wa ghairihim dan selain mereka. ya Nah, karena para nabi juga dijulu apa digelari sebagai orang-orang yang saleh. Nah, kalau ahlul kitab ahlul sedangkan ahlul kitab sendiri yang dimaksud adalah humul yahud wan nasara. Ahlul kitab yang dimaksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Termasuk yang sekarang, ya. Syekh Saleh di dalam kitab yang lainnya beliau menerangkan bahwa saya termasuk al-Yahud wan Nasara di masa sekarang. Begitu. Nah, mereka dikatakan tetap dikatakan ahlul kitab. Iya. Adapun kitabnya muharraf. Iya, kitab yang sudah mengalami perubahan. Gitu. Adapun orang-orangnya tetap dikatakan sebagai ahlul kitab. Baik. La taghlu fi jangan kalian bersikap hulu di dalam agama kalian maksudnya apa la tata'addau ma haddadallahu lakum la tata'addau jangan kalian melampaui ma haddadallah apa yang sudah Allah bataskan lakum untuk kalian apa yang Allah sudah batasi untuk kalian Faghalan nasara fil masih sehingga kaum Nasrani gulu terhadap Al-Masih Isa bin Maryam wa ghalal Yahud fi Uzair sedangkan Yahudi dia bersikap gulu kepada Uzair ya begitu nah yang kedua-duanya apa gulu Kalau al-ma'na al-ijmalil ayah, mana secara global terhadap ayat ini? Qala yanhallahu al-yahuda wan nasara an ta'addi ma haddalallahu lahum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kaum Yahudi dan Nasrani untuk bersikap ta'addi melampaui batas. Ma haddadallahu lahum. Apa yang sudah Allah batasi untuk mereka. Bi alla yarfa'ul makhluqa. Apa yang dilarang di sini? Apa batasannya? Yaitu agar mereka tidak mengangkat al-makhluk, para makhluk. Fauqa di atas kedudukannya. Jangan melebihkan kedudukan makhluk di atas kedudukannya. alatian anzalallah yang sudah Allah tempatkan kedudukannya. Ya. Yeah. Allah sudah tempatkan kedudukan makhluk itu bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang sabiquna bil khairat biidznillah ya. Ada yang mereka apa? Tengah-tengah. Ya. Ada yang mereka zalimun li nafsi. Nah, tiga tingkatan ini sudah. Dan tidak ada yang sampai pada derajat uluhiyah. Tidak ada. Ya. Atau rububiyah. Tidak ada. Baik. Fayunziluhu al-manzilatal allati la tambaghi illa lillah sehingga mereka meletakkan menempatkannya pada manzilah kedudukan tila yang bagi Allah la tanbaghi yang tidak sepantasnya illa kecuali hanya bagi Allah ya ini sehingga mereka menempatkan makhluk tadi kepada kedudukan satu ketem, apa satu kedudukan satu derajat satu tingkatan yang tidak sepantasnya. Nah, munasabatul lil bab sekarang kesesuaian ayat ini terhadap judul babnya. Qala anna fiha nahya 'anil ghulu mutlaqan. Di dalam ayat ini ada larangan dari bersikap hulu secara mutlak. Hulu itu tidak boleh dalam hal apapun juga. Ya. Secara mutlak khairal umur au satuha au qala sallallahu Ya. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengahnya. Begitu. Ya. Nah. Maka hulu ini mutlak manhiyun an dilarang. Fayashmalul hulu wa fisalihin sehingga tercakup di dalamnya, terkandung di dalamnya hulu fisalihin bersikap hulu kepada orang-orang saleh wal khitabu Wa in kana li ahli kitab wal khitab dan pembicaranya lawan bicaranya sekalipun pembicaranya ini kepada ahli kitab fa innahu amun maka sesungguhnya pembicaraan itu bersifat umum ya yeah. yatanawalu jami'al ummah mengenai semua umat tahdhiran lahum sebagai bentuk peringatan bagi mereka ayaf'alu fi nabihim peringatan bagi mereka ketika mereka melakukan berbuat bersikap kepada nabi mereka wasalihihim dan orang-orang saleh mereka fi'lan nasara fil masih dengan perbuatannya kaum Nasrani kepada Al-Masih wal Yahuda fi Uzair dan kaum Yahudi kepada Uzair ya yeah. yeah. Mayustafadu minal ayah berarti faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini awalan yang pertama tahrimul ghulu fil ashkhas. Haramnya bersikap hulu kepada sosok-sosok individu. Wal a'mal haramnya bersikap hulu dalam beramal. Ya. Juga sama, tidak boleh. Ya. Nah, bersikap hulu dalam beramal. <clears throat> Misalkan apa? mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Ini termasuk yang hulu. Misalkan apa? Dia hidupkan semua malam. Dia hidupkan semua malam, kemudian dia tinggalkan sholat subuh. Ya. Mana yang utama? Sholat subuh. Karena itu yang wajib. Ya. Begitu. Wa ghairi dalik dan yang lain-lainnya. Ya. Baik. Demikian. seni yang kedua, ar-raddu 'ala al-yahud wan nasara ini juga merupakan bantahan bagi kaum Yahudi dan Nasrani, waman syabahahum dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Fi ghuluhim fil ashkhas. Di dalam sikap hulunya mereka terhadap sosok individu. Ya. Wal a'mal di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Wa ghairi dzalika dan yang lain-lainnya. Salisan yang ketiga al-hasu ala luzumil i'tidal fiddin alhas al-has nah kalau mendapat apa dari keterangan yang kedua tadi berarti apakah ada kebidahan pada kaum Yahudi dan Nasrani kita bilang ada ya bahkan banyak kebidahan di kalangan mereka ya nah <clears throat> seperti ruhbaniyah ya yang Allah katakan waruhbaniyah ruhbaniyatan ibtada'uha ya jelas yang ketiga al-hasu 'ala luzumil i'tidal fiddin adanya has anjuran ala luzumil i'tidal untuk terus bersikap i'tidal lurus tengah-tengah ya fiddin di dalam beragama ya <clears throat> wa jami'il umur dan dalam semua perkara dalam semua perkara kita diperintahkan untuk luzumul i'tidal tengah-tengah baina janibail ifrat wa tafrit antara sisi ifrat berlebihan watafrid dan menggampangkan meremehkan ya jangan berlebihan terlalu ya ketakutan jangan pula terlalu apa berharap ya tetapi apa tengah-tengah bainar raja'i wal khauf begitu ya baik demikian Rabi'an yang keempat at-tahdzir minasyirki wa asbabihi wa wasailihi adanya peringatan dari kesyirikan dan sebab-sebabnya juga sarana-sarananya. Baik. Ila huna naktafi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. wa afu minkum wa taqsir.